بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وأن وعن بن حبيش قال أتيت صفان بن عسل رضي الله عنه أسأله عن المسيح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء علمي فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما تطلبه Fakultu innahu kat hat, innahu kat hakka fi sadril mashu alal khuffain ba'dal ghaiti wal bawli wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu an as'aluka qala sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an Qala am kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa la ya'liyahunna illa min janabatin lakin min gha'itin wa bawlin wa namin Fakultu hal sami'tahu yadkuru fil hawa syai'an Qala na'am kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safar Fabaina nahnu indahu itna dahu a'rabi pisautin lahu jahriyun Jauhari Jauhariyun ya Muhammad Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan bisauti ha'um Fakultu lahu waihak uhdud min sautika fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam Wa qad nuhita an hadab وقال والله لا أغدد قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه أربعين أو سبعين عاما وقال سفيان أحد رواه كبر الشام خلقه الله تعالى يوم يوم خلق السماوات والأرض maftuhan di taubati la yughlaqu hatta tatul asyamsu minhu rawahu Tirmidzi wa ghairihi wa qala haditsun hasan An Zir bin Hubaysh dari Zir bin Hubaysh qala berkata Ataitu Sofwan bin Asal aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu As'aluhu anil mashi al khuffain aku tanya kepada Sofyan tentang bolehnya memasah di atas khufain. Fakal maka berkata si Sofwan, maja abika ya Zir? apa yang membuat kamu datang wahai Zir? Kamu datang untuk apa Zir? Kultu ibtuqa al-ilm, cari ilmu, berharap ilmu. Fakala maka berkata Sofwan, innal malaika, sesungguhnya malaikat tadau ajnihataha menaruh sayap-sayapnya itu para malaikat li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu ridhan bima yasna karena ridho malaikat tadi itu dengan apa yang diperbuat oleh talibul ilm jadi Zir ini datang kepada Sofwan bin Asal. Ini sahabat Rasulullah SAW Asal. Zir ini tabi'i. Datang anak nih, apa yang buat datang sini Zir? Mau tanya ilmu. Oh hebat ini tolebul ilim. Malaikat aja menaruh sayapnya untuk menjadi alas bagi orang yang mencari ilmu sebagai ungkapan ridho, setuju, senang, puas terhadap yang diperbuat oleh tolebul ilim. Bisa digambarkan kalau ada seseorang datang ke Pasuruan. Datang ke Pasuruan ini. Dari Singapura misalnya atau dari Surabaya. Maka dikatakan inti jangan ke Pasuruan kecuali setelah anak beberkan babut dari sutra. Jangan sampai kakinya inti, sendalnya inti, kalau perlu ban mobilnya inti mengenak ke aspal. Sampai ke tempat tujuan di Pasuruan. Atau inti dari rumah inti, tak bah, si Beberno babut dari aspal sutra. Sampai ke sini. Anda bisa bayangkan betapa menghormatinya itu orang kepada si tamu ini. Sampai aspal-aspalnya di beber babut kabeh. Sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta. Begitulah malaikat begitu ridho cinta kepada talibul ilm dia sampai menghamparkan sayapnya sebagai alas bagi orang yang mencari ilmu. Paling dicintai oleh malaikat itu, paling dihormati oleh malaikat. Karena itu yang benci sama talibul ilm kualat itu. Orang talibul ilm itu dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai para malaikat, dicintai dengan bahkan binatang. Ikan yang di lautan, sembut yang ada di lubangnya. Yang benci grupnya setan itu. Hmm, hati-hati. Fakultu innahu gad hakka fi sadri al-mashu al maka aku berkata, ada unek-unek dalam hatiku, kata dia. Sizir berkata, tentang mashu al-khufain. Unek-unek masalah mengusap di atas khufain. Ba'dal ghaid wal bol setelah berak dan kencing. Maksudnya ketika untuk berwudu karena batal wudu. Wa kunta imra'an min ashabin nabi dan kamu wahai Sufyan adalah seorang di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fajitu as'aluk," maka aku datang kepadamu untuk tanya kepadamu, benar dah itu? Masalah khufain. Kok ada unek-unek? Apa iya masalah khufain itu boleh? Hal sami tahu yadkuru min dzalika syai'an? Apakah kamu mendengar Nabi menyebutkan daripada itu semuanya? Qala na'am, ya kata Sofan. Ya, ada, ya. Karena ya'muruna idza kunna safran au musafirin sak rawinya. Ada Rasulullah memerintahkan kita jika kita safron, sama safron itu artinya musafirin juga. Cuma lafat yang dari Nabi itu sak rawinya safron atau musafirin gitu. Rasulullah memerintahkan kami jika kita musafir, Allah nanzak khifafana untuk tidak mencabut khuf-khuf kita salah tata ayam tiga hari walayaliyahunna dan malamnya tiga hari tiga hari tiga malam maksudnya illa kecuali min janabah daripada jenabat lakin tetapi mengusap al-khufain itu min ghaid daripada sebab berak bobol kencing wanaum tidur dan yang membatalkan wudhu semuanya Hah? Masalah masalah al-khufan ini hadisnya mutawatir, hadis mutawatirah. Dan yang mengingkari masalah al-khufan ini sangat dikhawatirkan bisa kufur. Karena hadis yang mutawatir itu yufid ilmu daruri. Itu menghasilkan ilmu yang pasti, pasti hadisnya gitu loh. Kalau mutawatir itu. Kalau Al-Quran diingkari kafir. Kalau hadis mutawatir dihawatirkan kafir. Tidak boleh kita fonis kafir. Nah, itu sepakat al-sunnah wal jamaah empat madhab ini menyatakan bahwa masa al-khufain mengusap dua khuf itu adalah boleh hukumnya bagi orang yang batal wudhu. Tapi bukan bagi orang yang jinabat. Fakultu hal sami'tahu yadkuru fil hawa syai'an. Maka aku berkata, kata Zir, apakah kamu mendengarkan juga Nabi menceritakan fil hawa, fil hub, masalah cinta sesuatu. Masalah cinta pernah tidak Nabi menerangkan? Eh, bukan cinta percintaan ini maksudnya. Cinta kepada beliau Nabi, cinta kepada Allah begitu. Kalau na'am ya. Ada. Kunna ma Rasulillah, ada kami bersama Rasulullah saat itu fi safarin dalam satu pepergian. Fa baina nahnu indahu maka ketika kita pada Nabi waktu itu idnadahu. Ketika itu ada orang yang memanggil Nabi Arabiyun, orang Arabi. Orang Arabi ini orang yang tinggal di pelosok, yang jauh dari yang nggak punya ilmu, nggak punya adab dan jauh daripada ulama. Jadi yang beriman dengan Nabi itu bukan intelektual toh. Kadang-kadang yang awam nemen ke Arabi ini juga beriman dengan Nabi. Datang ini Arabi. Hmm? Bisautin jauh hari Dengan suara miliknya dia yang sangat keras. Jahwari. Suara yang keras. Ngomongnya gak sebelah nih, bisi-bisi eh kok nyentak ya. Fa'ajabahu Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab suara dari itu nahwan min sauti, persis sama dengan suaranya. Kono akan jerit, Nabi akan jerit. Kenapa rahmat Nabi? Karena orang yang mengangkat suaranya melebihi suaranya Nabi, amal ibadahnya ditolak oleh Allah, dihapus. Karena dianggap kurang ajar. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dhan an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suaranya Nabi. Jangan kamu itu menjelaskan kepada Nabi kalau ngomong seperti ngomong satu sama lain di antara kamu. Saya naik dewi. Amat parah sakone ku dan Ini Muhammad tonggomu. Muhammad bin Abdullah lah. Jangan kamu cara begitu. Harus dengan cara sopan, cara penuh takzim, pengagungan. Antah batu amalukum sia-sia loh amalnya kamu. Sholatnya kamu, baca Qurannya kamu, ibadahnya kamu, jihadnya kamu sia-sia. Dan kamu tidak merasa itu. Jadi kurang ajar dengan Nabi itu tidak manfaat ibadah. Nah, karena itu wajib mentaatim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah Nabi tahu oh, ini orang nggak mengerti begitu. Wes kadung kebiasaan nih ngono. Karena itu Nabi ngimbangi. Malah dalam riwayat yang lain mereka menganggil ya Muhammad. Gitu. Nabi mengimbangi suaranya, ha, ha umu ya ya ya. Eh? Ayo baru sekarang Ustaz yo gitu ya. Habis siapa? Modelnya wong ngono Memang bukan orang berpendidikan. Hmm. Kemudian ini ha ni ha umu. Fakultu lahu maka aku berkata kata si Sofwan lahu kepada si Arab ini hak ughdub bin sautik eh celaka kamu. Yang pelan, yang pelan suaranya ya. Pelankan suara kamu kata si Sofwan kepada Arabi. Fa innaka inda nabi. Kamu nih Bersama Nabi kamu itu ya apa sih ngomong kok begitu kata Sufwan. Wa nuhita an hadha, kamu itu dilarang untuk mengangkat suara di hadapan Nabi. Faqala wallahi la aghdud. Kata si Arabi, demi Allah anak enggak akan mengurangi volume suaraku. Sakmene volumene wis ini ya. Hmm. Qala al-Arabi berkata si Arabi, Ya Rasul, mau tanya, almar'u yuhibbul gauma. Ada seseorang cinta dengan kaum yang soleh. Kaum di sini maksudnya orang-orang pilihan, orang yang soleh. Walamma yalhaq bihim. Tapi tidak nututi mereka, nggak bisa beramal seperti mereka, tapi cinta. Ya apa ini? Gak jadi alim tapi cinta sama alim. Ibadahnya biasa tapi cinta dengan orang yang ahli ibadah. Gimana ya Rasul? Kalau Nabi Usam al-mar'u ma'aman ahab yomal qiyamah. Orang bersama yang ia cintai nanti di hari kia, kiamat. Masya Allah. Ya, untung. Famazala yuhadithuna. Terus Nabi memberitakan kepada kita semuanya Hatta dakaroh sehingga Nabi menyebutkan baban satu pintu minal maghrib yang ada di arah barat. Masiratu ardihi jarak lebarnya itu pintu au yasiru raqib fi ardihi atau pergi berangkat orang yang naik kuda untuk menempuh lebarnya itu pintu arba'ina au sab'ina aman empat puluh Syakrawi ada menyatakan tu, uh, uh, uh, uh, atau 70 Syakrawi tahun. Jadi digambarkan bahwa di sebelah barat itu ada pintu yang sangat lebar jarak antara ujung pintu ke yang lainnya itu kalau naik kuda petang puluh tahun kayak itu tuh. Ya. Nah, Perawi dari usia 40 tahun atau 70 tahun yang diucapkan oleh Nabi. Kala ahadur kala Sufyan berkata Sufyan, Sufyan ini salah satu perawinya ini hadis. Kibala Syam itu arah mana? Syam. Khalaqahullah Allah menciptakan itu pintu yaumal yauma khalaqas samadul ard ketika Allah di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maftuhan di pintu itu adalah pintu tobat. Selalu dibuka itu pintu untuk menerima tobat hamba. Gambaran pintu tobat itu gede. Kalau ada banyak orang kemudian pintu ini kecil, berjubel, paham ya? akhirnya yang tobat yang ke ke ke, ke semil, apa nomor miliat ih kapan turun mati gak tutup pintu tobat tapi digambarkan pintu tobat itu lebar ndak sampai berjubel-jubel nanti dok tok 70 tahun dari naik kuda 70 tahun artinya pintu tobat itu terbuka lebar Kapanpun nanti bisa masuk, nggak perlu rebutan. Nah. Maftuhan taubah, la yughlaq tidak pernah ditutup hatta tatul asyamsu minhu sehingga terbit matahari daripada arah bah, arah barat. Ya, jadi hadis ini banyak sebetulnya faedahnya, tapi waktunya yang sudah tidak mengizinkan wallahu